باب hadis syafaat. Ada hadis syafaat. Jadi besok hari kiamat ada syafaat. Syafaat itu orang mintakan pertolongan untuk orang yang membutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mintakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Ini namanya syafaat, syafaat. Nah, nanti yang berhak memberi syafaat siapa? Allah. Ada sudah, saya tunjukkan pergaulan dunia. Termasuk yang dinamakan syafaat pergaulan dunia. Anggap A, ah, ayah akan menghadap kepada B, tidak berani. Apakah ini orang tuanya, apakah ini orang pemimpin, atau kepala, dan sebagainya, tidak berani. Kalau tidak berani, minta tolong orang. Nah, itu perantara ini, minta tolong. Minta tolong supaya menghubungkan, dan minta kenapa apa. Apakah minta maaf, apakah minta bantuan, apakah mintakan sensasi atau sesuatu dan sebagainya. Nah ini namanya hukum atau hubungannya ini orang dinamakan syafaat, syafaat. Nah, ini syafiknya ini, ini syafiknya, jadi yang minta. Anggap ada orang salah kepada Pak A. Mau datang pada Anda, berani. ada para B, B, saya baik salah, B, minta maaf sama dia, ini saya Pak A, siapa? Apa si B itu banyak salah pada sampean anu anu anu. Jadi si A ini sebagai sahabatnya nah, hubungannya ini dinamakan sabar sapaan. Nah sudah besok hari kiamat Allah memberikan beberapa orang tertentu untuk memintakan syafaat, mintakan pertolongan untuk orang yang membutuhkan. من syafaat minta pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi syafaat itu ada dengan izin Allah man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni siapa yang bisa memberi syafaat tidak ada kecuali dengan izin Allah Allah menentukan ada pun orang mengatakan tidak ada itu syafaat sama sekali itu keliru bertentangan dengan Quran dan hadis tidak ada itu syafaat malah ada hadis Nabi Muhammad SAW yasfa'u yawmal qiyamati al-anbiya thummal ulama thummas syuhada nah, besok hari kiamat yang mendapat jatah ya, mendapat kekuasaan untuk bertindak syafaat nabi-nabi kemudian ulama kemudian orang yang mati syahid ada riwayat orang yang mati syahid itu akan mendapat jatah paling sedikit 70 dari keluarganya. Jadi mensyafaati 70 orang dari keluarganya. Desa familia. Itu itu Apalagi ulama, apalagi abang apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini nanti kita nah, sudah. Dalam hadis ini menceritakan as-syafa'atul uzma. Syafaat akun. Syafaat agung itu khusus Nabi Muhammad SAW yang bertindak. Lainnya nggak berani. Lalu setelah Nabi Muhammad bertindak, diizinkan oleh Allah lainnya lain Nabi, Nabi, Nabi, Rasul, dan sebagainya, sebagainya, sampai tadi. Jadi, kalau sering kita dengarkan, ya mudah-mudahan terus syafaat tadi, mudah-mudahan terus syafaat. Ini memang betul. Memang ada. Cuma ada orang juga mengatakan tidak ada itu syafaat. Syafaat. Kalau orang kafir, nggak ada syafaatnya sama sekali. Ya, siapa bisa menolong orang kafir? Tapi ini kita dalam kalangan kaum muslimin. Nah, itu. Syahid itu orang orang yang dalam mati dalam pertempuran. Ini yang saya yang top ini orang yang mati dalam pertempuran yang diterbangkan oleh Allah wa tahsabanna alladziina qutilu. ayo. Nah, fi bila amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi anda itu hidup fi bila, Itu yang dimaksudkan. <clears throat> Jadi orang yang gugur dalam medan pertempuran. Nah, kita oleh Islam itu kalau memperjuangkan Islam masih selamat hidup dapat keuntungan duniawi nggak pahala dalam duniawi kalau dia kukur mati syahid هذه توقعنا معطية من أين رسم في دام ما يتوقع كما الله سبحانه وتعالى Kemudian dalam hadis ini hadis syafaat ada syafaatul uzma syafaat agung syafaat yang paling besar yaitu khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minuna yaumil qiyamah. Orang-orang mukmin di hari kiamat. Nah, hadisnya sudah disebut orang apa? Orang mukmin, ya. Jadi besok orang-orang mukmin berkumpul pada hari kiamat. turun mereka berbicara masing-masing. Lalu istasfa'na ila Rabbina. Ali kata kita berusaha untuk mencari orang yang dapat memintakan syafaat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah setelah berunding begitu berbicara mereka ingat pokoknya manusia bapak manusia adalah Adam. Coba kita pergi ke Nabi Adam. Berangkat ke Nabi Adam semua. Umpama kita contohkan dunia begini, wasal secara demonstrasi, ya datang semua. Mau minta sesuatu, minta pertolongan, minta syafaat kepada Anda. saya pun Adam, mereka lalu datang pada Nabi Adam. saya pun lalu mereka mengatakan, Anta Abu nas, wahai Adam, sampean adalah bapak manusia keseluruhannya. Anta Abu nas. biar biyadih, sampai diciptakan oleh Allah langsung. Mana biyadih lang, langsung Wasjada laka malaikatuh dan lah yang mana Allah memerintahkan malaikat pada sujud hormat pada sambil Jadi Allah mengerahkan malaikat-malaikat untuk sujud atau sujud hormat pada sampean. Wa'allamaka asma kulli syai' dan Allah memberikan pengertian atau ilmu pada sampean nama segala sesuatu. Memang mulai adanya bahasa ialah Allah memberikan Allah eh, mengajari Nabi Adam Nabi Adam diajari oleh Allah nama segala sesuatu jadi anak pertama dia ilmu adalah Adam Fashfa' lana inda rabbik Nah sekarang ya Adam Tolonglah mintakan syafaat Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita Hatta yurihana min makanina hadha hingga Allah menyelamatkan kita atau menghiburkan kita, menyelamatkan kita dari keadaan kita ini. sudah longgarkan, longgarkan keadaan kita dari hari ini. Karena hari kiamat pada masa wah ini panik keadaannya. Yang mana manusia menunggu dihisap oleh Allah. Jadi keadaannya wah luar biasa. Nah ini minta syafaat, tolong dan dia Adam mintakan pada Allah agar kita dilonggarkan dengan ini. Apa jawaban yang ada lastu guna pun ini bukan kedudukan saya jadi bukan kompeten saya bukan pangkat saya bukan hak saya tidak lain Nabi Adam kenapa? kata Nabi Adam lastu pun ini bukan bukan kedudukan saya jadi kamu datang pada saya ini adalah bukan bukan kedudukan saya bukan hak saya. Orang Nabi Adam menceritakan keadaannya, kesalahannya pada Allah dan apa. Festahi. Bayar puru zambahu festahi. Nabi Adam menyebut dosanya. Apa dosanya? Dulu dilarang oleh Allah jangan mendekat kepada sebuah pohon surga. Lalu Nabi Adam melanggar. Rasa ini ada berdosa pada Allah hingga malu Nabi Adam ingat-ingat dosanya. Dan cara dosanya. Saya nggak berani itu Nuhan sudah datang saja ke Nabi Musa. Jadi oper ke Musa. Iya, dioper. Tidak berani datang. Datang orang-orang. Nah, itu Nuhan bin awal Rasul ba'da Allah ila ahli al Datang kepada Nuh. Nuh itu pertama Rasul yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi. Datang orang-orang kepada Nuh. puna Maka datang surat kepada Nuh. Fayaqulu. Jawab Nabi Nuh. Ini bukan pangkat saya, ini bukan hak saya, dan bukan kewajiban saya. Saya nggak berani. Nabi Muhammad menunjukkan kesalahannya. Wenturu soalang rabbahu ma laysa bihi alim. Nabi Muhammad merasa dosa pada Allah karena pernah minta sesuatu yang bukan haknya dan dia tidak tahu. Termasuk karena Nabi Nuh mempunyai anak empat yang satu rekaan tidak mau ikut serta di perahu atau di kapalnya lalu setelah banjir Nabi Nuh bilang ya Allah anak saya bagaimana bagaimana dilarang ratus al Malaysia juga jangan tanya yang kamu tidak tahu Inna oleh jamin alik inna anu itu bukan golonganmu itu orang tidak baik jadi Nabi Nuh merasa tanya pada Allah demikian tadi ini adalah suatu kesalahan yang di situ orang jangan tanya jadi merasa salah ingat sampai hari kiamat orang minta sabar jangan jangan ke saya bukan saya ini saya tidak berani saya sudah salah pada Allah minta sesuatu yang bukan hak saya sudah pergi ke sana فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن datang sana ke Khalil Rahman Ibrahim contoh ke Nabi Ibrahim datang orang-orang ke Nabi Ibrahim Nabi menjawab lasuhnakum bukan tugas saya, bukan pangkat saya, bukan bagian saya. Saya nggak berani. Itu Musa datang pada Musa. Abdan kalau Allah itu hamba Allah yang telah diajak berbicara oleh Allah langsung bikin Nabi Musa. Apa Musa? Kan diberi oleh Allah kita Taurat. Sudah datang saya ke Musa. Kata berani, datang kepada Musa. baik fa'tulaku gunakum kalau Musa ini bukan tugas bukan pangkat saya, bukan hak saya, bukan kehidupan saya. Nabi Musa menjelaskan kesalahan. Saya sudah salah pada Allah, saya pernah membunuh orang. Nabi Musa enggak, enggak semacam bunuh orang. Ada orang berkelahi, bisa ya diinggirkan, jenis satu mati. Iya. Nah, ini. Karena orang berkelahi, diinggirkan, dipisah, diinggirkan, mati. saya merasa salah Nabi Musa. Jadi waktu <coughs> hari, ingat jangan sampai saya. Saya sudah salah. Kenapa? ما يقول قتل نفس بغير نفس يكرهه فيستحي ما malu saja ya Allah فيقول يطلع عيسى datang dari Isa عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه datang Nabi Isa yang langsung diciptakan oleh Allah menjadi hamba Allah utusan Allah dan kalimat Allah Nabi Isa mengatakan Laisa hunakum ini bukan tugas saya bukan pangkat saya bukan kedua saya saya tidak berani Kata Nabi Isa, datang sana ke Muhammad. Kata Nabi Isa, sudah, pelan ke sana. Itu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Abdan ghafarallahu Allah ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhar. Itu hamba Allah yang sudah dilekut dosa yang lalu dan akan datang. Jadi ada bersih orang yang tidak punya dosa sama sekali. Sudah datang ke Muhammad sampai datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, fa'antali fa'tuni fa'antaliku datang Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang sanggup datang Nabi Muhammad Nabi terima Nabi datang menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala menghadap pada Allah subhanahu wa ta'ala lalu diizinkan oleh Allah saya bertanya Bila ra'aitu rabbi wa ta'atu sajidan Kalau saya bertemu pada Allah Saya sujud pada Allah Kalau saya sujud saya dakuni masya Allah sumaita sudah sujud dibiarkan sujud berapa lama lalu saya cukur oleh ada suara irfa rasa, lasa dokta wakul yusma wasma tusabba Hei Muhammad sudah naikkan kepala berdiri minta apa kamu tentu diberi dan katalah apa yang kamu katakan tentu didengar dan mintalah syafaat tentu diterima lalu Nabi berdiri dari sujudnya lantas memuji pada Allah, memuji pada Allah, memuji pada Allah, kemudian minta syafaat. Fa'asfa'u. Sudah. Saya minta syafaat diberi oleh Allah. yahudda li haddan. Harus ditetapkan oleh Allah. Fa'adkhulu jannah. Pertama kali Allah memberi syafaat di antara umatnya akan masuk surga tanpa hisab. Lalu ada yang diringankan kesiksanya, ada macam-macam lagi. Sudah, waktu diberi, saya juga فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع يحط لي حدا minta lagi, minta lagi فأدخل الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حدث القرآن sudah minta syafaat, minta syafaat, minta syafaat sampai tertolong semua. Yang yang bakal masuk neraka yang di neraka sudah tertolong Sehingga orang-orang yang sudah dicap oleh Quran akan tetap dalam neraka. Nah, ini bisa. Illa man hamil Quran wa al qulub yakni qaul Allah Ta'ala khalidina fiha. Kecuali yang sudah tetap dalam neraka. Ini jadi tindakan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad SAW demikian, tahu semua di padang mahsyar ini bahwa ini pangkat manusia yang paling tinggi maka itu dinamakan al-maqam mahmud Itu yang dinamakan maqam al-mahmud, maqam yang terpuji. Kenapa? Pada suatu saat yang begitu panik orang yang sangat membutuhkan pertolongan untuk minta pertolongan tidak ada yang berani sama sekali. Adam tidak berani, Nabi Nuh tidak berani, Nabi Ibrahim tidak berani, Nabi Musa tidak berani, Nabi Isa tidak berani, Nabi-Nabi tertinggi. Akhirnya kan di bawah pangkatnya nabi-nabi ini yang tersebut tadi ini. Ya. Malah ini semua ulul azm, ulul azm. Tidak ada yang berani sama sekali. Jadi hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ditangkap angkat derajat Muhammad. Nah, maka Nabi lain mengatakan anak awal syafi'in awal musyaffaq. Nah, maka kita kita ini termasuk orang yang untung menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ini sebuah keuntungan. Maka harus kita sadari dan kita pahami betul-betul sehingga dapat kita jaga sebagaimana mestinya. Kalau orang mengenali derajat dan pangkat umat Nabi Muhammad SAW sifat kenikmatan dan kerahmatan Allah yang sangat bisa diberikan, pasti akan mempertahankan kenikmatan ini atau derajat ini walaupun korban segala sesuatu. Sama lagi korban hanya waktu. Ya, korban apa, benda, jiwa, rasa, nggak apa-apa. Demi untuk tetap di dalam umat Nabi Muhammad SAW yang sangat terjadi. Nah, ini. Ini. Ada dunia ini belum ada. Dunia itu ada, dia bakal ada di akhirnya. Tapi yang sangat dibutuhkan dalam Termasuk orang rasul sekarang Rasul dengan ada pesan, ada apa Rasul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa dan sebagainya. Nah ini juga masuk sama. Contohnya ada cerita pada zaman kerajaan Marwan bin Hakam zaman Kabani banyak. ada seorang pemuda ahli naik kuda wahid naik kuda pandai pada suatu hari dia sedang naik kuda, kudanya lari ke kencang, tidak pernah dipegang, larat di sini. Akhirnya masuk rumah istana raja, halaman rumahnya, kebetulan anaknya ada kecil di situ dimain-main. Dihantar oleh kuda tadi saya maju, tangkap. Bagaimana membunuh anak raja? Bagi si raja, raja marah betul, tangkap tahan di sana. Tahan harus diadili. Dan raja niat sudah mengajirinya akan membunuh anak itu terus hukum jadi dia marah anak sendiri dan tidak menghukum dan sebagainya sudah dua kali tahan waktu sidang akan kepala sendiri oleh oleh, oleh raja tadi dalam persidangan lengkap itu ya, anak itu akan dimasukkan itu di luar itu ada hatinya gerak ya Allah kalau saya suami dari tuntutan ini dari hukuman ini saya niat akan membaca maulid Nabi Muhammad SAW akan mengajarkan majelis pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sudah hanya itu saja. Allah menggerakkan dia nggak ada bayangan sebelumnya. Malu karena suatu, apa, suasana tersebut keadaan begitu dia sangat takut dan sedih. Jadi artinya gerak Tidak pengarah Allah. Ya Allah kalau saya selamat, saya nazar Ta'ala akan membaca maulid Nabi Muhammad SAW rasa Allah SWT waktu itu orang anak itu dimasukkan oleh polisi Ya raja itu masuk raja melihat itu tadi marah jengkel sudah mengancam nampak itu hilang sama sekali jadi rasa marah hilang rasa rasa mengancam hilang rasa ini sudah tidak malah merasa senang dan belas kasihan kepada anak itu pemuda tadi masuk heran ya, kamu punya pegang benar Dia punya asma atau punya <laughs> cekawan Iya. kalau punya apa? Sebab tadi saya begitu marah terhadap kamu dan saya mengancam kamu akan menindakkan hukum dulu karena kamu bilang saya. Lalu kamu masuk, saya melihat kami hilang sama sekali dan sekarang saya merasa senang, merasa berbelas kasihan padamu. Kenapa? jadi tidak kepada saya tidak mempunyai pegangan apa-apa tidak baca doa apa-apa, nggak baca sama sekali. Hanya di luar sana tadi, semasuk hati saya digerakkan oleh Allah. Ya Allah, kalau saya selamat, saya nanggar milik Ta'ala akan mengadakan majlis nah, Akhirnya dimaafkan, terus sudah sekarang kamu saya bebaskan dari tuntutan hukum dan tindakan hukum sudah bebas diambil terbang seribu dinar mas sudah sehingga sudah ini gunakan untuk pelaksanaan nah, nah. di sini kita tahu kalau begitu ini cerita Rasul pada Nabi Muhammad SAW hasil nah, ini pun juga mengenai siapa syafaat ingin jalan Rasul. karena hari kiamat syafaatnya langsung namanya minta langsung nah jadi di alam bazar juga begitu apalagi dalam alam akhir akhir kita masyarakat jadi ada di sini repotnya nanti pada padang mah sudah malah Nabi Muhammad SAW bersabda syafaati li ashabil ini min umati. syafaat itu besok terutamanya bagi orang-orang yang dosa besar dari umat saya kalau orang yang sudah top tertinggi sudah awliya Allah ini ya kan langsung sudah langsung sing perut <laughs> saya perlu disyafaati saya beti-beti <laughs> itu dikasra di umur dikasra juga jadi ada kabarnya duduk mati ya, tapi jangan salah paham loh ya kan pak jengkel ini wah <laughs> tidak enak kali ini Tidak puasa tidak kenal jaga <laughs> ya menunggu-nunggu syafaat tidak boleh malah mungkin tambah tidak dapat ini Nah, boleh kadang-kadang bikin masalah. Ya, tahu tidak apa-apa, tidak ibadah. Kenapa yang mati? Nah, itu nggak boleh. Itu hulu namanya. Ini namanya hulu. Hulu. Nah, ini jelas baca. Itu masalah. Jadi ada gitunya di akhirat dan sebagainya dan sebagainya apalagi jam alam bar. Nah, ini. Sebenarnya kehilangan itu tahlilan ini adalah termasuk ikhtiar dan usaha kita untuk minta kepada Allah SWT bisa juga dimasukkan minta pertolongan ini adalah dalam segi bahasanya syafaat nah, kita minta jadi tapi tugas yang khusus saya katakan tadi nanti hari kiamat nanti soal kiamat hari nah, dikit yang kiamat nanti alam dia wasyuwal ulama usyuwanda nah ini pun kita begitu nah, kita minta doa ya Allah eh, kepada orang wali pak tolong pak ke saya ini juga namanya tindakan dari syafaat ini tapi bukan syafaat yang resmi tadi yang saya katakan hanya caranya cara syafaat dalam dalam hubungan tawas tawasul jadi saya datang pada seorang ulama mengatakan pak belum nggak tujuan nah, apa kita bisa doa saya bisa doa sendiri tapi saya merasa ini orang lebih nah, lebih taat lebih lebih tinggi derajatnya dan kita kan begitu nah, ini nggak diminta. Jadi ini ini termasuk minta kurung. Termasuk nanti ada syafaat selain itu Quran. Qurannya akan disyafaatkan. Ada hadis Al-Quran syafi'un misafah. wa mahilun musaddaq man ja'ala amamahu qawdal al jannah wa man ja'ala khalfahu risaqul nar. Itu hadis. Karena Quran itu syafi' misafah. Syafi itu minta syafaat misalnya dituruti di, diterima permohonannya oleh Allah wa mahal musadak dan pembela penuntut yang dipercaya oleh Allah Mahal itu penuntut dipercaya oleh Allah maka nah, dari siapa yang orang naruh pula di mukanya ya, ini Quran akan menuntut dia ke surga man ja'ala amamahu qatahu la artinya bagaimana tahu di mukanya bukan tahu saja gini <laughs> mengikuti pada Quran. Quran betul-betul jadi imamnya, sama Quran imam, jadi Quran jadi imamnya. Mau jaga, lihat ya Quran dulu. Ya, <laughs> mau berkeluarga, ya lihat dulu. Mau bergaul, ya dulu, ya lihat, lihat dulu. Mau jaga, mau sambutan, lihat Quran. Ketemu, wa halallahu bayi wa harrama riba. <laughs> Kalau mengalahkan jual beli, kalau riba, wajar, sudah mundur. <laughs> Ya, kalau menurut kamu sekarang istrinya menjawab lainnya dan sebagainya pakai hias. Ajalah sih. Malah kan ya, tabarrusna tabarruj jahiliyah ula ya, iya. jangan banyak ophan. Jangan terbuka jadi hanya dulu mundur lagi. Ya coba plus pakai biasa itu dua cerapat. nah, ini Qurannya. Kan gitu. Nah jadi semua itu ada di Quran nah, ini. Kalau begitu kau jauh Quran menuntun yang ke surga. Tapi yang baca khalfah maghrib, Quran di belakangnya. Yang Quran tidak dihilangkan, tidak di, tidak dipakai lah. Quran sudah tinggal. Tidak mau ke Quran. Ya sudah, nak dikirim ke belakang. Orang yang tidak mau Quran, sama dengan Yahudi, karena baru kita bawa duhuri ya. Kita Allah dibuang di belakangnya. Nah ini, jadi Quran pun juga syafi'un, musafaknya di sini ayo nah, cari jadi selalu ada. Artinya ini juga menolong. Jadi, ya, Quran ini juga menolong. Menolong Quran Quran dan sebagainya. Tapi kalau baca Quran ya betul. Kalau tahu tapi tidak ya. apa-apa. Baca Quran itu tahu tahu artinya tidak tahu artinya tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala pahala dan menguntungkan asal bacanya benar jangan godokan nah itu yang yang nggak karuan itu lah itu ya, itu Kata ahli Quran, kata ahli ulum Quran, laisa minar qiraati syai' itu bukan bacaan yang benar. Kan sudah sering saya kan, kan bacaan baca Quran ada tahqiq, ada tadbir, ada ada ya. Mengerti maknanya atau tidak mengerti maknanya tetap ada pahala, ada ganjaran. Dan ahli dah baca, insya Allah ada syafaat yang mungkin. Kamu dah hari itu. Tapi alangkah baiknya kalau mengerti maknanya. <laughs> Ya, ya, terbaru ayatnya, ya, betul. betul. Jadi ya itu apa masalah syafaat. Dan itu sering dimasalahkan ya syafaat ya tawasul ini sering dipersoalkan. Padahal Qurannya ada. Ya ada begini. Kan hadisnya juga ada. Ketika ke tawasul, tawasul itu juga begitu. Tadi itu masa tawasul loh. Minta tolong dan sebagainya perantaraan. Kita seakan berdoa pada Allah, minta tolong pada orang. Tolong doakan saya. Ini kan saya minta pada orang ini, supaya orang ini mendoakan saya. Kan ya gitu Nabi? Itu tidak apa-apa. Boleh itu. Jangan lagi kita, Nabi Muhammad SAW minta didoakan. Waktu saya Muhammad bin Khattab radhiyallahu anhu pamit. Ya Allah saya pamit akan umroh. Rasulullah ya, eh, saya Muhammad pamit akan umroh. Ini sahabatnya. Nabi menjawab jawabnya, ya Umar, ada hajarin, ya Umayyah. La sana min du'aika ya Umayyah. Akhirnya asyidna fi du'aika ya Umayyah. Jangan lupa mendoakan saya, hai saudaraku. Akhirnya barengkan saya dalam doamu. Jadi Nabi kan minta doakan, Jangan lupa mendoakan saya. Barengkan saya pada doamu ada dua ya. Maka saya mengatakan saya tidak mampu kesenangan lebih daripada ini. Rasulullah diminta doa dan didoakan waktu akan berangkat haji akan berkata apa Allah nah, kalau suara sudah begitu apa kita maka kadang orang tidak ngerti oh saya tidak doa pada orang langsung Iya, ya langsung, ya langsung. Jadi itu dia ya. Dia langsung kita bener ya langsung. Selama kan langsung, sholat langsung, doa ya langsung. Tapi tak ada jalan lagi yang tidak langsung. <laughs> ya itu juga ada jawaban. Kemungkinan jual saya nggak zina, tapi jual ini kan di Jelas. Jadi dua-duanya sudah sebenarnya tidak tidak menjadi soal yang rumit sulit itu tidak nah. karena sudah jelas Quran hadis Quran hadis ini. Cuma kadang-kadang orang mengatakan satu tidak tahu lainnya. Walau tanpa syafaatun syafi'in jangan ada ada pun, Mulai dari kulai syafaatnya orang syafaat orang ahli syafaat. Latan fa'u syafaatu syafi'i. Walau bal minha itu walau kalau minha itu walau hujan yunsarun. Ini kalau syafaat. Cara <laughs> ya, tegaknya nanti turun mungkin orang apa? Ini orang kafir, orang musyrik tidak suami musyrik mati. nggak bisa itu nggak ada yang bisa tidak boleh itu dan tidak ada gunanya bagi mereka. orang orang kafir. Mereka bersama saya tutup, tidak bisa. Nah, tanpa umum syafaat ini sama sekali. Tidak akan eh, menguntungkan mereka siapa siapa saja. Karena orang apa? Tidak tutup sama sekali. Tapi orang-orang yang masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun bagaimana, ini ada harapan. Kenapa? Punya fisri. Ini dia fisri. Terus pasti ini dia fisri. Ya, dia fisri. <laughs> Ya, ini. Jadi dia masih bisa. Ya, lain masalahnya. Maka tahlilan tidak boleh haram terhadap orang kafir. <laughs> orang tumbuh kembali kan, kita tahlil sama Abu Jahal boleh. Masih mana nak Abu Jahal tahlil sama Abu Oh iya, orang, orang begitu belum tahu definisi bid'ah. Bid'ah itu apa? kita segala macam dan sebagainya kita ngaji pakai tip aja eh, sebenarnya kan ngajar loh sebenarnya itu ngajar pengasuhan ada tangguh ya ada loh nah ini jadi ada nanti ada enggak nah, jadi ada yang baik ada yang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya nah itu masalah nah itulah masalahnya maka itulah harus berwaspada nah, maka ada sampai ulama mengeluarkan satu kitab ada kitab namanya al <laughs> itu bagus betul karena orang baru aja orang ulama zaman modern ini tapi ya, orang yang aneh betul betul tingkat ulama betul itu tapi secara modern ada nama Al-Bid'ah menjelaskan bagaimana tentang dan sebagainya berjalankan ya ulama-ulama dahulu dan sapi dan sebagainya dan sebagainya maka itu saya katakan kalau kita itu ada macam-macam. Saya masuk sendiri waktu mengumpulkan orang-orang jamaah terawih dijadikan satu, itu memang mengatakan ini bagi afaya nikmatil bid'atu hari terawih itu bukan tidak begini. Tidak model model yang dia jalan sekarang. Zaman nanti kan tidak begitu. Nanti hanya pulang tiga malam saja. Kan. Tiga tiga malam nanti tidak keluar lagi. Tidak zaman senang bakar, orang-orang sholat semuanya sendiri satu satu enaknya sudah tidak tidak bisa Jangan sama Umar tahu tengah-tengah jadi khalifah, selama mulai jalan-jalan malam, ini juga umatnya bagaimana. Kebetulan Ramadan, dimasukkan banyak orang, dia ada apa orang-orang. Dilihat, ya, orang sama tidak ngerti ada apa ini. Tidak orang sholat, nah, sholat sendiri, sholat dua, sholat tiga, macam-macam. Baru dia berpikiran. Nah iya, ini orang-orang kan maksudnya sholat dari tanya satu-satu begini, sama sama jadi satu saja. Jama satu. Kata kawan yang abad al-qari, al-qari. Orang yang baik, sudah kita bisa umumkan, diumumkan. Sholat malam-malam Ramadan, nanti malam mulai harus dijadikan satu. Laki-laki di masjid diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Dan perempuan sendiri diimami oleh Qari. Sudah, diumumkan. Omongan resmi khalifah. Malam saya mengkulasi, saya paling di masjid sudah jadi satu. Saya lihat satu satu jamaah satu senang saya mengatakan saya nikmati bid'atu hari alangkah baiknya bid'ah ini tapi yang hidup dulu terus sholat apa yang sholat dulu terus tidur sama yang hidup dulu tanpa sholat yang tidur dulu terus sholat ini lebih afdol daripada yang sholat dulu terus tidur maka Sarmada itu seperti ngatur tapi tidak ikut. Ya, kenapa mengejar yang lebih afdal? Dan begitu pemimpin itu begitu. ya, memilih yang lebih berat, nah, mesti begitu jangan benteng. Ini klasik itu. Ya, berarti memilih yang terpilih yang apa? Yang paling berat, paling berat. Kalau ada dunia yang enak, yang milih yang enak. Makan yang enak dulu, ya pemimpinnya kan enggak. Yang enak kan kasihkan sama orang-orangnya yang enak yang gak enak dia sendiri yang berat begitu yang berat dia pikul sendiri yang enak yang amal milik gitu. yang berat nah di sini kita dapat tahu bahwa ada kalimat saya yang mampu bid'ah Tuhan alangkah baiknya kita ini kalau kita ada kita baik <coughs> maka macam-macam maka orang ulama diteliti macam-macamnya Kemudian ada bid'ah wajibah ada bid'ah mandubah ada bid'ah muharrama, ada bid'ah makruha, ada bid'ah mubah. Nah, jadi jelas kita dapat mengetahui begitu syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka tadi saya sampaikan di sini pun juga ada akan mendapat syafaat dari Nabi. Semua sudah akan mendapat syafaat kecuali man Quran siapa yang ditahan oleh Quran Loh, siapa yang ditahan oleh Quran artinya sudah dicap oleh firman Allah orang-orang itu bakal tetap dalam neraka itu Allah khalidina fiha orang yang wajib dulu pasti ketemu dalam neraka tidak bisa dapat syafaat sama sekali siapa? ya orang kafir masih di Nasrani, Hindu, Buddha, semua yang bukan Islam ini adalah neraka tetap. Kalau yang masuk syahadu Allah ilaha semua dan Rasulullah dan tidak dapat pasti akan buat akan buat sampai terakhir besok karena dia ada hadis yang lain sudah Bisa apa lama sudah beberapa juta tahun malaikat malik juga yang malik coba lihat di neraka ada sisanya orang ini masuk malaikat malaikat malik itu masuk neraka cari cari cari seribu tahun ada Datang pada Allah ya Allah Tuhan. Ada seekor coba dicari, ada filosofi. Lagi selama lama ada di bawah, ya hitam betul-betul betul gosong. Ya, hitam sama sekali. Hanya di usahanya ini melengkung benar ada la ilaha illallah Muhammad ada syahadat ini. Jadi jadi usahanya itu tidak dimakan api. Jadi usahanya ini yang baca la ilaha illallah ini tidak dibaca dimakan api mencak apa ada pencahayaan jangan ya Allah apa ini ya itu sudah bisa dikeluarkan keluarkan sudah dikeluarkan ini kamu sudah banyak kamu perasaan dimasukkan sudah dimasukkan air itu ya terus kenal saya namanya kenal saya sudah keluar sudah tambah apa putih putih jadi putih itu putih sudah putih Rasul putih Sultan banyak malaikat pernah Sultan Sultan dari ini kan sudah Rasul Sultan ada habis terus orang akan apa kamu tidak ingin masuk tidak ingin ikut surga ya bagaimana dia ini coba dia sana salah dia surga dia surga kata Allah tidak ingin masuk bagaimana akan saya masuk untuk mobil cobalah masuk Gimana pun tidak berani masuk? Biasa loh, ada baik masuk. Kata masuk, masuk dia pola, dia akan menengok sana. Dia sudah penuh, melaksanakan dapat tempat. Ya, Maka terakhir tuh, terakhir sudah masuk ke dalam sudahlah berharap apa, kalau ingin apa? hari hadis terima kata Allah sudah saya beri kamu seperti dunia sepuluh kali. Memitlah memitlah itu sepuluh kali. Jadi ini orang terakhir sudah. Kalau istilah kita ini orang paling buncit. <laughs> Iya. Paling terakhir keluar dari neraka. Paling akhir masuk surga. Nah, ini mendapat seperti dunia sepuluh kali. Nah, ini rahmat Allah. Jadi kalau sudah ada pasti akan baik hampir sudah tidak ada yang di dibilang kecuali orang yang sudah hafaz al Quran maka kalau kita mendengarkan begitu jangan sampai salah bintang ini berbahaya tuh kalau anda bimbang bisa rusak imannya karena dengar begini apa pengajian umum nggak boleh kita ini nggak bisa tuh orang makan macam-macam wah enak أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا sudah langsung sholat langsung sholat langsung apa ya pak ada besutnya masuk masa apa nggak apa apa tahu tahun aku keluar ini kan bisa nanti mau saya ini ada bahaya jadi kita harus betul tahu amal apa Yang musibah dan jenis itu tambah takut tambah takut one time I used to have some of Ahmad Hassan as well. And he did. هذا ما دام ما دام شيء ما سوي. جلست إلى شفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. باب أي الذنب أعظم؟